وليتفضل المغفور مأجورا Gimana? Ya mas, dapat ini. Sini saya. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala wa may yudlil wa asyhadu an wa asyhadu muhammadan abduhu wa Allahumma shalli Muhammad wa ali Muhammad kama ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid amma ba'd Ya, Muslim muslimin dan muslimah, kuat dan akhwat, hafizakumullah taala jami'an. Alhamdulillah pada pagi ini kita dikumpulkan di masjid ini untuk mengkaji bersama-sama masalah yang berkaitan dengan bulan suci, bulan mubarak, bulan Ramadan yang insya Allah eh, kurang dari sepekan yang kita akan bersua dengannya. Jamaah sekalian, materi yang kami diamanahkan untuk eh, menyampaikan kepada ikhwah dan akhwat sekalian kaum muslimin dan muslimah adalah materi yang berkenaan dengan Lailatul Qadar kita tahu Sebagaimana yang kita ketahui Ramadan adalah salah satu bulan dari bulan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan dia adalah Sayyidus Syuhur yang sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Ramadan Sayyidus Syuhur kata beliau. Ramadan adalah pemimpinnya segala bulan yang ada. Sebagaimana hari Jumat adalah tuan atau pimpinan dari semua hari yang ada. Dan bulan Ramadan sejak awalnya sampai akhirnya adalah bulan yang berberkah. Hari-harinya adalah hari-hari yang mulia. Namun jemaah sekalian, di salah satu hari dari bulan Ramadan tersebut ada satu malam yang paling mulia. Malam yang dikenal sebagai Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari seribu bulan. Banyak di antara kita mengetahui bahwa Lailatul Qadar itu adanya di akhir-akhir dari bulan Ramadan. Maka mungkin sebagian kita mengatakan kurang tepat untuk membahas Lailatul Qadar di awal-awal Ramadan, apatah lagi ketika Ramadan itu belum masuk seperti yang kita berada padanya saat sekarang ini. Nah, kita ini masih ada berapa hari menuju Ramadan. Dan seandainya Ramadan datang, belum juga langsung kita bertemu dengan Lailatul Qadar. Begitu yang kita pahami. Akan tetapi jemaah sekalian, Ternyata, sebagaimana yang akan kita bahas nanti insya Allah, bahwa memahami tentang Lailatul Qadar ini perlu sebelum kita didatangi oleh bulan suci Ramadan. Karena bulan suci Ramadan adalah bulan musabakah lil khairat. Bulan untuk saling berlomba-lomba menuju kebaikan. Bulan perlombaan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk meraih derajat yang tertinggi, derajat ketakwaan. Dan perlombaan ini bukan cuma satu hari saja, bukan cuma dua hari saja. Orang yang akan menang di perlombaan ini adalah orang yang berhasil sejak awal sampai akhirnya. Dan sebagaimana kita ketahui dalam hadis yang terkenal yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu sangat tergantung dengan bagian paling akhirnya. Dan kemenangan bagian paling akhir tidak mungkin terwujudkan jika kita tidak baik sejak awal. Ramadan bagaikan perlombaan maraton yang seorang hamba mesti menjaga stamina dengan baik. Mesti mengatur staminanya, fisiknya dengan baik sejak awal hingga akhirnya dia menuju ke finishnya dan dia akan bisa menang dalam perlombaan tersebut. Lailatul Qadar jamaah sekalian satu harapan impian bagi setiap kita tapi tidak mungkin bisa diwujudkan kalau kita termasuk orang yang lalai sejak awal bulan suci Ramadan. Jangan kita bayangkan kita orang yang tidur terus siang dan malam di bulan suci Ramadan, nanti kita begadang setengah mati di malam-malam akhir Ramadan, lalu kita akan termasuk orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Itu satu hal yang mustahil. Satu hal yang tidak mungkin diraih oleh seorang hamba. Bagaimana sebenarnya Lailatul Qadar itu? Apa maknanya dan apa tanda-tandanya? Bagaimana cara untuk meraihnya? apa yang harus kita lakukan ketika datang Lailatul Qadar itu dan seterusnya. Ini yang insya Allah kita akan bahas dalam waktu yang singkat ini. Baiklah jemaah sekalian, kita mulai dengan makna Lailatul Qadar. Kenapa belum bisa? Hah? lcd yang masalah. Ya. Kita mulai dengan makna Lailatul Qadar. Lailatul Qadar berasal dari dua kata. Lailah dan Al-Qadar. Kalau Lailah maknanya adalah malam. Al-Qadar kebanyakan di antara kita mengartikan Lailatul Qadar malam kemuliaan. Itu tidak salah. Tapi makna tersebut hanyalah salah satu dari sekian banyak makna yang telah disebutkan oleh ulama kita. Lailatul Qadar jamaah sekalian memiliki beberapa makna. Untuk mengetahui maknanya kita tinjau dulu makna Al-Qadar menurut makna bahasa, ya tinjauan lugah atau etimologinya. Al-Qadar dalam bahasa Arab Al-Qadar dalam bahasa Arab memiliki beberapa makna. Dari sekian banyak makna tersebut ada tiga makna yang paling penting. Yang pertama jamaah sekalian, al-qadar berarti syaraf ya qadar berarti syaraf atau keagungan dan kemuliaan keagungan dan kemuliaan penggunaan kata ini makna ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an di beberapa ayatnya Antara lain di surat Al-An'am ayat 91 dan surat Az-Zumar ayat ke-67. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi." Dan mereka-mereka itu ma qadarullaha, tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Mereka-mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik atau orang-orang yang Islam tapi tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Di situ kata-kata qadarullah berarti mengagungkan. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebagai dengan se, dengan pengagungan yang semestinya. Dan ini juga disebutkan dalam surat Al-Hajj di ayat ke-74 ya. Tapi kalau di surat Al-An'am ayat 91 dan surat al-zumar ayat 67 Allah mengatakan wa ma qadarullah haqqa qadri. Kalau di surat Al-Hajj ayat 74 Allah mengatakan ma qadarullah haqqa qadrihi. Dan ini juga makna yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qadar, Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Jadi dia disebut dengan malam kemuliaan, disebut sebagai malam kemuliaan karena malam tersebut adalah malam diturunkannya Al-Qur'an yang mulia yang dibawa oleh malaikat yang termulia yang diterima oleh Nabi yang termulia. Maka segala yang berhubungan dengan malam itu menjadi mulia. Orang-orang yang menghidupkan malam tersebut juga akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia disebut sebagai malam kemuliaan karena proses datangnya malam tersebut begitu mulia dan akhirnya semua yang berhubungan dengan malam tersebut akan menjadi mulia. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah kalian apakah itu malam Lailatul Qadar? Dalam bahasa Arab kalau ada yang kata-kata yang seperti itu pertanyaan, pertanyaan itu untuk menggugah. Pertanyaan yang sebenarnya tidak membutuhkan jawaban dari kita. Allah sendiri akan menjelaskan setelah itu. Tapi Allah bertanya untuk kita memperhatikan malam tersebut bahwa malam tersebut bukan malam biasa, bukan malam yang boleh dilewati begitu saja atau yang berlalu begitu saja dalam kehidupan kita. Malam yang jangan biarkan berlalu kecuali kita telah berbuat sesuatu yang bermanfaat, yang mulia pada saat kedatangan waktu yang mulia tersebut. Jamaah sekalian, tapi di sini ada hal yang perlu untuk kita perhatikan. Allah mengatakan Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kalian apakah Lailatul Qadar? Di sini digunakan ma adraka dalam bahasa Arab fiilnya disebut dengan fiil madhi bentuk lampau. Dalam Al-Qur'an juga ada kata-kata wa ma yudrika. Dan tahukah kamu tapi menggunakan fil mudhari bentuk sekarang. Perbedaan antara keduanya kalau wama adraka bentuk lampau artinya hal yang ditanyakan itu sudah diberitahu dan telah dan akan diberitahu. Tapi kalau gunakan wama yudrika menggunakan fil mudhari artinya sesuatu yang ditanyakan itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Seperti firman Allah, "Wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba." Dan tahukah kamu boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat. Di sini Allah tidak mengatakan wa ma adraka. Kenapa? Karena hari kiamat tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Bagaimana dengan Lailatul Qadar? Lailatul Qadar sebenarnya telah diketahui oleh Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW telah mendapatkan kabar dari Allah kapan sebenarnya Lailatul Qadar. Cuma karena salah satu sebab maka Nabi SAW lupa atau dilupakan tentang Lailatul Qadar itu. Maka beliau juga tidak menyebutkan secara pasti kepada kita kapan Lailatul Qadar. Namun intinya sebenarnya Lailatul Qadar ini telah pernah diinformasikan oleh Allah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna yang kedua jemaah sekalian, malam tersebut disebut dengan malam yang sempit. Qadar dalam bahasa Arab itu salah satu maknanya adalah sempit. Dan ini makna yang sangat jarang disebutkan. Padahal penggunaan kata-kata qadar dalam bahasa Arab untuk bermakna sempit ini yang paling banyak disebutkan dalam Al-Qur'an. Di sini ada kurang lebih sembilan kali Allah menggunakan kata-kata qadar bermakna sempit. Contohnya firman Allah dalam surat ke-13, surat Ar-Ra'd di ayat ke-26. Allah mengatakan Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah Subhanahu wa taala membentangkan rezekinya, memudahkan rezekinya, melapangkan rezekinya kepada siapa yang dikehendakinya dan Allah menyempitkan rezekinya kepada sebagian hambanya. Jadi persoalan rezeki ini sudah diatur oleh Allah. Ada yang mudah mendapatkan rezeki, ada yang sulit. Itu semua adalah ketetapan Allah. Di situ wayak yaqdir artinya wa ya. Allah menyempitkan sebagian rezeki kepada hamba-hambanya. Dan juga ini disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 30, "Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir." Juga dalam surat Al-Qasas ayat ke-82, surat Al-Ankabut ayat ke-62, Surat Ar-Rum ayat 37, Surat As-Saba ayat 36 dan juga di ayat ke-39-nya. Lalu surat Az-Zumar ayat 52 dan terakhir di surat At-Talaq ya di ayat-ayat ketiga, yang di ayat ketiga dari surat At-Talaq. Kalau kita memperhatikan eh, di ayat ketujuh ya, di ayat ketujuh dari surat At-Talaq Allah mengatakan Wa man qudira alaihi rizquh falyunfiq mimma ataahu Allah. Siapa yang qudira alaihi rizquh disempitkan rezekinya oleh Allah maka hendaknya dia tetap berinfak sesuai dengan apa yang dia miliki. Artinya orang yang miskin pun tetap dianjurkan berinfak namun sekadarnya. E, juga satu ayat yang belum saya sebutkan surat Asy-Syura surat ke-42 ayat 12. Semua itu menggunakan kata-kata qadar bermakna sempit Nah, sekarang kita bawa makna sempit itu ke malam Lailatul Qadar. Kenapa sampai malam Lailatul Qadar itu disebut sebagai malam sempit? Kalau malam mulia sudah jelas, tadi kita sebutkan alasannya. Sekarang kenapa malam tersebut juga dinamakan sebagai malam yang sempit? Apa hubungan antara malam tersebut dengan sempit? Al-Qadar. Jamaah sekalian paling tidak ada dua sebab kenapa malam itu disebut sebagai malam yang sempit. Sebab yang pertama adalah makna hakiki bahwa malam tersebut adalah malam sempit dalam artian bumi Allah pada malam itu menjadi sempit. Ya, kalau saat sekarang penduduk dunia ya kurang lebih 5 miliar ya mungkin. Maka jika datang Lailatul Qadar penduduk dunia ini akan kesempitan dengan banyaknya malaikat-malaikat yang akan turun ke muka bumi ini. Dan ini disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Innaha lailatun sabi'ah au tasi'ah wa ishrin." Malam Lailatul Qadar itu malam ke-27 atau malam ke-29. Innal malaikatil kalailah. Sesungguhnya malaikat pada malam tersebut fil ardi di bumi ini aktsaru min adadil hasar. Lebih banyak dari jumlah batu-batuan. Ya, dari jumlah kerikil. Jadi coba hitung-hitung berapa jumlah batu-batuan yang ada di muka bumi ini. Jumlah malaikat yang turun lebih banyak lagi dari jumlah batu-batuan yang ada di muka bumi ini. Dan ini juga dipahami dari firman Allah, tanazzalul malaika. Ya bedakan antara tanzilu dengan tanazzalu. Tanzilu artinya turun. Tanazzalu artinya turun dengan berbondong-bondong dengan jumlah yang sangat banyak. Berapa banyaknya? Wallahu alam yang jelas menurut Rasulullah SAW lebih banyak dari jumlah batu-batuan yang ada di buka bumi ini. Maka jemaah sekalian malam itu kita kesempitan tapi sempit yang mendatangkan kebahagiaan. Karena yang menyempitkan bumi kita adalah hamba-hamba Allah yang tercinta, makhluk yang mulia para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini satu kebahagiaan. Ketimbang kalau kita disempitkan oleh kemaksiatan dan pada iblis dan pelaku kemaksiatan. Makna kedua, kenapa sampai di malam itu disebut sebagai malam sempit? Yang dimaksudkan sempit di sini adalah ilmu tentang malam tersebut. Ilmu tentang malam tersebut artinya sempit dalam artian dibatasi. Kita tidak terlalu mengetahui secara detail tentang malam tersebut kecuali sesuai dengan yang diinformasikan oleh Allah dan Rasulnya. Di antara hal yang paling penting untuk kita ketahui, namun tidak kita ketahui, adalah kapan malam tersebut. Ya. Adapun tentang ciri-cirinya, bagaimana amalan-amalannya, ini dibahas cukup panjang dalam beberapa riwayat. Tapi persoalan yang paling dibutuhkan, diinginkan oleh kita Kapan sebenarnya malam tersebut? Ini justru tidak diketahui. Dia menjadi malam yang misteri. Tidak diketahui kapan pastinya. Maka makna sempit di sini malam yang sempit artinya malam yang disempitkan ilmu kita terhadapnya, dibatasi ilmu kita terhadapnya, kita tidak mengetahui kapan malam itu secara pasti. Nah, ini makna kedua dari Lailatul Qadar. Yang ketiga, dia disebut sebagai malam Lailatul Qadar karena kadar salah satu maknanya adalah menetapkan kadar segala sesuatu, menetapkan ukuran segala sesuatu. Penggunaan kadar untuk makna ini banyak juga disebutkan dalam Al-Qur'an. Antara lain di surat Al-Furqan di ayat kedua Allah mengatakan alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa yattakhid walada wa yakul lahu syarikum fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah Subhanahu wa taala juga menetapkan kadar-kadarnya serapi-rapinya. Allah menciptakan segala sesuatu dan menetapkan ukurannya dengan serapi-rapinya. Kemudian juga penggunaan kadar untuk makna ditetapkan ukuran dan kadarnya itu dalam surat Fussilat di ayat ke-10. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha dan seterusnya. Kalau begitu, apa maksudnya malam penetapan kadar segala sesuatu? Maksudnya jemaah sekalian, pada malam hari itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikatnya bukan cuma sekedar menyemarakkan bumi Allah Subhanahu wa taala. Tapi malaikat itu membawa misi yang sangat agung. Malaikat datang untuk mencatat ketetapan Allah urusan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dengan sedetail mungkin mulai malam itu sampai malam Lailatul Qadar di tahun berikutnya. Ya, karena kita ketahui takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala taala itu bermacam-macam. Ada takdir yang sifatnya umum, tafsir yang sifatnya umum ini semua yang termaktub dalam lauhul mahfud segala sesuatu yang akan terjadi di muka bumi ini telah ditetapkan dalam lauh mahfud dicatat oleh al-qalam 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi itu telah tercatat secara detail tidak ada yang tersisa dan tidak ada revisi dalam penetapan dan penulisan itu tapi ada penulisan-penulisan yang ada periode atau jangka waktu tertentu. Seperti penulisan setiap tahunnya. Jadi kejadian yang akan terjadi dari tahun 1430 Hijriah sampai 1431 Hijriah. Si dalam masa satu tahun ini siapa yang akan nikah? akan ketahuan itu. Ya. Siapa yang akan menjadi miskin pada malam pada satu tahun ke depan ini? Siapa yang akan menjadi kaya? Siapa yang akan meninggal dunia dan seterusnya? Itu ditetapkan dalam waktu satu tahun tersebut dan tercatatnya pada malam Lailatul Qadar. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hamim Ad-Dukhan ya surat Ad-Dukhan, surat Ad-Dukhan di ayat 1 sampai ayat keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Hamim dengan dan demi kitab yang menjelaskan yaitu Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di malam yang mubarakah, malam yang berberkah. Inna kunna mundirin. Sesungguhnya kami memberikan peringatan kata Allah. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Nah, ini dalilnya. Kata Allah, pada malam tersebut ditetapkan segala urusan-urusan yang penting dengan penuh hikmah. Ya. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu ditetapkan segala urusan yang penuh hikmah. Jadi malaikat yang banyak turun itu dipimpin langsung oleh Jibril alaihi salam menuliskan takdir-takdir hamba Allah Subhanahu wa taala dari malam Lailatul Qadar itu sampai Lailatul Qadar berikutnya. Sebagaimana malaikat yang datang Lailatul Qadar tahun lalu itu telah menuliskan apa yang terjadi sejak tahun lalu pada Lailatul Qadar sampai terjadi Lailatul Qadar di bulan Ramadan tahun ini. Dan ini juga makna firman Allah, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli min kulli amr. Min kulli amr maksudnya adalah dengan menetapkan mengatur segala urusan yang penting. Jadi ini jamaah sekalian tiga makna dari Lailatul Qadar. Masih banyak sebenarnya makna yang disebutkan oleh ulama kita, tapi setelah kami melihat, kami pahami bahwa semua makna yang disebutkan itu kembali kepada tiga makna ini. Wallahu taala a'lam. Sekarang kita melangkah ke pembahasan berikutnya. Keutamaan dari Lailatul Qadar. Malam tersebut adalah malam yang mulia dan ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayatnya dan yang paling jelas dalam surat Al-Qadar itu sendiri. Antara lain jemaah sekalian, malam tersebut adalah malam yang mulia karena malam itu dipilih untuk menjadi malam diturunkannya pertama kali Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan ke langit bumi dari langit Allah Subhanahu wa taala ke langit bumi, langit yang paling rendah itu di malam Lailatul Qadar. Diturunkan sekaligus di langit yang paling rendah dan setelah itulah turun secara berangsur-angsur sesuai dengan kejadian dan sesuai dengan kebutuhan selama 23 tahun kurang lebih masa hidup Rasulullah SAW sejak beliau mendapatkan risalah. Jadi awal kali turunnya secara sekaligus tapi masih di langit yang terdekat dari bumi ini itu di malam Lailatul Qadar. Lalu setelah itu turun secara berangsur-angsur ya, di malam-malam selanjutnya, kadang di bulan Ramadan, kadang di luar bulan Ramadan. Tapi awal kali turunnya itu di bulan suci Ramadan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memilih Al-Qur'an diturunkan ke di bulan suci Ramadan, maka Ramadan menjadi mulia. Ketika Allah Subhanahu wa taala memilih Al-Qur'an diturunkan di Lailatul Qadar, maka Lailatul Qadar itu menjadi malam yang mulia. Apalagi jemaah sekalian, Al-Quran adalah kitab mulia, kitab suci, cahaya, dan yang membawa kita ke alam terang benderang. Dia adalah pedoman hidup undang-undang kita, dasar hidup kita, dan dengannya kita mengetahui bagaimana kita harus hidup di muka bumi ini. Dialah Al-Quranul Majid, Al-Quranul Karim. Maka malam itu menjadi mulia ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an padanya. Yang kedua, malam itu juga malam mulia karena Allah sendiri yang mengatakannya bahwa malam tersebut adalah khairun min alfi syahr. Dia lebih baik dari seribu bulan. Lebih baik dari seribu bulan yang hitungan matematisnya 83 tahun 4 bulan. Ya, seribu bulan itu sama dengan 83 tahun 4 bulan. Artinya jamaah sekalian, orang yang memanfaatkan malam itu dia lebih baik daripada seorang yang pernah beribadah selama dia hidup sebanyak 83 tahun 4 bulan. Dan ini keutamaan yang Allah berikan kepada umat Islam. Karena umat Islam ini tidak memiliki umur yang panjang. Beda dengan umat-umat yang terdahulu. Umat yang terdahulu ribuan tahun mereka hidup, ratusan tahun mereka hidup. Adapun umat Nabi Muhammad SAW, Nabi kita sendiri telah menegaskan umur umatku sekitar 60 tahunan dan hanya sedikit yang bisa melewatinya dan Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam usia 63 tahun dan sahabat Abu Bakar, Umar, Ali, Khabbab dan banyak sekali para sahabat yang lain dan ulama-ulama kita meninggal dalam usia 63 tahun. Karena itulah umur ya ideal umat Islam. Jika ada yang lebih maka itu adalah bonus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jemaah sekalian, seandainya ada yang berumur lebih dari 60 60 tahun dan mungkin kurang dari 100 tahun, kita yakin tidak semua umur yang diberikan oleh Allah kepada kita itu telah kita isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seandainya umur kita 60 tahun, mungkin 20 tahunnya untuk hal-hal yang sifatnya duniawi. Makan dan minum, tidur, bercanda, dan tidak sedikit perbuatan kemaksiatan waliyadzubillah. Berarti 40 tahun seandainya ya kita manfaatkan dengan baik, kita maksimalkan, optimalkan untuk beribadah. Tapi itu membutuhkan keistiqomahan selama 40 tahun. Bayangkan orang yang diberikan taufik untuk beribadah di satu malam itu saja, maka seakan-akan dia telah beribadah 83 tahun 4 bulan lebih. Ya. Maka siapa di antara kita yang bisa istiqomah untuk beribadah dalam waktu yang sangat panjang itu? Di sini ada kesempatan, peluang yang besar bagi para pencari kebaikan untuk mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah, memanfaatkan dan mengejar malam Lailatul Qadar. Karena malam itu lebih baik dari seribu bulan. Yang ketiga jemaah sekalian, malam itu mulia sebagaimana yang telah kita sebutkan karena para malaikat turun ke muka bumi ini dalam jumlah yang sangat besar. Dan malaikat ketika datang, dia datang untuk memuliakan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, malam itu disebut sebagai malam yang mulia karena Allah mengatakan salamun hiya hatta matla'il fajar. Keselamatanlah yang terdapat pada malam tersebut, keselamatan dan kesejahteraan hingga terbit waktu subuh. Dan malam menurut ukuran Islam itu sejak waktu maghrib sampai subuh. Jadi sejak maghribnya sampai waktu subuhnya malam yang penuh keselamatan dan kesejahteraan. Kata ulama kita, ya kata bin Di'am As-Sadusi dan Ibnu Zaid dan banyak lagi para ahli tafsir mengatakan Malam itu semuanya adalah kebaikan, tidak ada kejahatan dan keburukan sedikit pun pada malam tersebut. Dan sebagian mengatakan makna salamun hiya, artinya malaikat senantiasa mengucapkan salam, salam, salam terus kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat yang turun berbondong-bondong dengan jumlah yang sangat banyak itu senantiasa mengucapkan salam kepada setiap hamba yang beribadah pada malam tersebut. Maka setiap mereka mendapati ada orang yang beribadah di malam itu, diucapkan keselamatan bagi Anda, keselamatan bagi Anda. Yang kelima hadirin sekalian, malam itu malam yang mulia karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surat secara khusus untuk menjelaskan kemuliaannya. Ini bukti, yang di antara bukti malam tersebut adalah malam mulia karena Allah menurunkan satu surat khusus yang menceritakan secara lengkap tentang malam Lailatul Qadar. Ah, ini lima poin yang mewakili sebenarnya sekian banyak keutamaan dari Lailatul Qadar. Sekarang kapan sebenarnya Lailatul Qadar itu? Hadirin sekalian, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Rasulullah SAW bersabda, dan ini diceritakan oleh sahabat yang mulia Ubadah bin Somit radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam liukhbirana bi lailatul qadar." Pada satu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami untuk menginformasikan kapan sebenarnya Lailatul Qadar. Jadi Nabi SAW sudah mau menyampaikan kepada sahabat kapan sebenarnya malam Lailatul Qadar. Fatalaha rojulani minal muslimin. Namun pada saat itu ada dua orang Islam yang sedang bertengkar. Siapa kedua orang tersebut tidak disebutkan dalam riwayat ini, tapi dalam beberapa riwayat dipahami dia adalah Kabin bin Malik dan Abdullah bin Hadrad. Ya, sahabat Abdullah bin Hadrad dan Kabin bin Malik. Fakal lalu Rasulullah SAW bersabda, "Kharajtu li ukhbirakum bi Lailatul qadar." Tadi sebenarnya saya keluar ini untuk menemui kalian untuk menyampaikan kepada kalian kapan itu malam Lailatul Qadar. Fatalaha fulanun wa fulanun. Namun ketika saya sudah mau informasikan kepada kalian, ternyata ada dua saudara kita yang sedang bertengkar. Farufiat maka ilmu tentang Lailatul Qadar dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa asa ayyakuna khairan lakum dan semoga hal itu menjadi baik bagi kalian. Artinya semoga musibah ini ada hikmahnya. Faltamisuha maka carilah kalian fitasi'a wasabi'a wal khamisah. Carilah Lailatul Qadar di malam ke-9, malam ke-7 dan malam ke-5. Dalam sebagian riwayat fis sab' wat wal khams. Di malam 7, malam 9 dan malam ke-5. Jemaah sekalian ada hal yang kita perlu pahami dari hadis ini. Antara lain pertama hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kapan sebenarnya Lailatul Qadar itu. Walaupun ada perbedaan pendapat dari kalangan ulama. Apakah maksud dari hadis ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam akan disampaikan bahwa Lailatul Qadar ini tanggal begini dan dia akan menginformasikan untuk selanjutnya tidak akan berubah-ubah Ataukah yang dimaksudkan beliau akan informasikan malam Lailatul Qadar khusus pada tahun tersebut? Ini ada perbedaan pendapat. Ada yang memahami beliau mau menginformasikan Lailatul Qadar di sepanjang tahun bahwa tidak akan berubah. Dan seandainya berubah, beliau akan memberikan informasi untuk tahun ini gimana kapan dan untuk tahun berikutnya kapan dan seterusnya. Tapi ada juga yang memahami bahwa yang beliau mau informasikan waktu itu khusus Lailatul Qadar pada tahun tersebut. Hal yang kedua yang kita pahami dari hadis ini bahwa ini diantara mudaratnya, bahayanya, tidak baiknya pertengkaran antara kaum muslimin. Iyad, Qadi bin Iyad, dan banyak ulama kita memahami dari hadis ini, Ibnu Katsir juga menyebutkan seperti itu, bahwa ternyata pertengkaran antara kaum muslimin itu membatalkan faidah-faidah atau menghilangkan manfaat-manfaat yang begitu besar bagi kaum muslimin. Di antaranya ilmu tentang Lailatul Qadar. Maka jamaah sekalian, begitu banyak berkah, begitu banyak manfaat-manfaat yang seharusnya diberikan kepada umat ini, akhirnya Allah cabut disebabkan pertengkaran sesama kita kaum muslimin. Perpecahan dan pertengkaran perselisihan di antara kaum muslimin yang terus berlanjut ini ini di antara sebab-sebab hilangnya keberkahan begitu banyak di tengah-tengah umat kita. Namun jemaah sekalian, setiap musibah ada hikmahnya. Seorang muslim meyakini hal ini. Bahwa bagaimanapun beratnya satu cobaan dan ujian, tapi insya Allah tidak ada dari ujian tersebut yang murni keburukan. Di balik ujian dan musibah ada kenikmatan atau ada hikmah pelajaran yang bisa kita petik darinya. Nabi Muhammad SAW mengatakan, Asa ayyakuna khairan lakum. Mudah-mudahan ini lebih baik bagi kalian. Artinya apa? Dengan dicabutnya ilmu tentang Lailatul Qadar, kita tidak ketahui secara pasti, ini justru peluang yang terbuka lebar bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk saling berlomba-lomba mengejar Lailatul Qadar. Seandainya Lailatul Qadar dibuka eh, dalam artian diberitahu secara pasti, maka mungkin kita akan mendapati hamba-hamba Allah tidur terus selama Ramadan. Nanti di malam M-nya atau di hari H-nya baru dia bangkit untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengejar Lailatul Qadar tersebut. Maka di balik musibah ini ada hikmah yang sangat besar terkandung di dalamnya. Lalu hadirin hadirin sekalian, dari hadis ini juga Nabi Muhammad SAW mengatakan, carilah di malam ke-9, malam ke-7 dan malam ke-5. Apa maksud malam 7, 9 dan dan 5? Apakah hitungannya dari awal atau hitungannya dari belakang? Ini ada perbedaan pendapat dari ulama kita. Artinya dia hitungannya dari awal, jadi dia malam ketujuh dari sepuluh malam terakhir tersebut dalam artian malam ke-27 Ramadan ataukah dihitung dari belakang? Dihitung dari belakang itu merubah perhitungan karena jika Lailatul Qadar itu jumlah eh, jika Ramadan cuma ganjil maka malam ketujuh menjadi malam yang genap ya. Malam ketujuh berarti malam genap kalau dihitung dari belakang ya. Makanya Ibnu Hajar mengatakan ulama kita berbeda pendapat dari cara perhitungannya. Apakah dari depan dihitung atau dari belakang? Ya. Dan ini juga ada satu nanti pelajaran yang kita akan jelaskan bahwa ternyata Lailatul Qadar itu tidak harus dikejar di malam-malam ganjil. Malam genap pun ada kemungkinan Lailatul Qadar. Berarti jemaah sekalian, ketika Nabi SAW mengatakan carilah di malam 21, 23, 25, 27, ini informasi yang bagi kita sudah cukup jelas, namun seandainya ilmu ini tidak dicabut, maka beliau hanya akan menyebutkan satu saja malam. Tidak akan menyebutkan kemungkinan-kemungkinan yang lain. Tapi ketika ilmu itu dicabut, maka beliau memberikan kepada kita beberapa pilihan, beberapa opsi tentang malam tersebut. Wallahu ta'ala alam. Akhirnya jemaat sekalian, karena ilmu tentang Lailatul Qadar itu dicabut oleh Allah, maka para ulama kita berbeda pendapat tentang penentuan malam Lailatul Qadar. Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah menyebutkan para ulama kita telah berbeda pendapat tentang masalah ini dan terkumpul sampai 40 perbedaan pendapat. Ya. Jadi kalau kita belajar di buku fikih jamaah sekalian, kalau kita belajar di Bidayatul Mujtahid atau apalah buku-buku fikih mukaran, dalam satu masalah itu kadang ulama kita berbeda pendapat, tiga pendapat, empat pendapat. Apa hukum sholat jamaah? Itu bukan satu pendapat. Apa hukum orang yang meninggalkan sholat? Banyak pendapat-pendapat ulama kita. Tapi pendapat-pendapat yang ada mungkin cuma tiga, lima, tujuh. Itu sudah cukup banyak tuh sampai tujuh pendapat. Tapi ternyata lihat Qadar ini bukan tujuh pendapat, bukan lima belas bukan dua puluh tiga tapi empat puluh pendapat lebih. Ya. Bahkan Ibnu Hajar setelah berusaha mengumpulkan pendapat-pendapat para ulama, akhirnya beliau bisa menuliskan 46 pendapat ulama kita dalam mendudukkan Lailatul Qadar itu. Ya. Lalu hikmahnya jamaah sekalian itulah yang kita sebutkan tadi. Ini merupakan tantangan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mengejar malam tersebut. Karena kalau sudah begitu banyak perbedaan pendapat, kita tidak akan merasa aman dengan satu pendapat. Dengan itulah kita tidak akan hanya beribadah di malam-malam tertentu saja, tapi kita terus manfaatkan malam-malam Ramadan kita. Dari sekian banyak pendapat, beliau menyimpulkan pendapat yang paling rojih dari sekian banyak pendapat bahwa Lailatul Qadar itu adanya pada bulan Ramadan. Ya, perlu kita ingat atau perlu kita ketahui bahwa sebagian ulama kita menganggap Lailatul Qadar itu mungkin sepanjang tahun, tidak harus bulan Ramadan. Namun pendapat yang roji, Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Kemudian dari Lailatul Qadar ini di bulan Ramadan yang paling roji dia di malam-malam yang ganjil. Dan yang roji juga dia berpindah setiap tahunnya. Jadi tidak harus selalu malam ke-27 tapi dia berpindah setiap tahunnya. Dan dari semua pendapat, ya kan ada yang mengatakan malam 21, ada yang mengatakan malam 25, ada yang mengatakan malam 23, ada yang mengatakan malam 27, ada yang mengatakan malam 29. Dari semua pendapat yang ada, maka yang paling banyak didukung oleh dalil-dalil dia pada malam ke-27. Allah taala a'lam. Ya. Walaupun Imam Syafi'i dengan mazhabnya beliau menterjihkan malam ke-21 atau malam ke-23. Namun jumhur ulama mengatakan di malam ke-27. Tapi sekali lagi ini tidak harus. Ya. Karena dia berpindah-pindah setiap tahunnya. Nah, sekarang jemaah sekalian, beberapa hadis yang perlu untuk kita sebutkan tentang masalah ini dari Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujari fil ashril awakhir min Ramadan. Rasulullah SAW beritikaf di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan dan mengatakan taharrau lailatal qadri. Jagalah, intailah, ya, perhatikan, tunggu-tunggu malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Ini dalilnya, 10 malam terakhir. Jadi Rasulullah menyuruh kita menjaga-jaganya, mengintainya. Ya, jangan kita sampai lalai dari uh, menemui bulan atau malam Lailatul Qadar. Kemudian dalam riwayat yang lain, taharrau Lailatul Qadri fil witri min ashil awakhir. Nah, ini beliau sebutkan, jagalah, tunggu-tunggulah malam Lailatul Qadar fil witri. Kalau hadis tadi mengatakan fil ashil awakhir di 10 malam terakhir, dalam hadis yang lain lebih dikhususkan di malam-malam ganjil dari 10 malam bulan Ramadan. Dan jamaah sekalian, kemungkinan paling besar itu di tujuh malam yang terakhir. Ini berdasarkan hadis yang juga diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar, seorang laki-laki dari sahabat Rasulullah mengatakan telah diperlihatkan kepada mereka dalam mimpi mereka malam Lailatul Qadar itu di tujuh malam terakhir. Maka kata Rasulullah SAW, Araru yakum qad tawata'at fi sab'il awakhir. Saya melihat mimpi-mimpi kalian itu telah sepakat untuk mengatakan Lailatul Qadar itu di tujuh malam yang terakhir. Di tujuh malam yang terakhir. Jadi malam-malam setelah malam 23 ke atas. Kata Rasulullah, "Faman kana mutaharriyan falyataharraha fi sabil awakhir." Maka siapa yang menjaga-jaga dan menunggu-nunggu Lailatul Qadar maka tunggulah di tujuh malam yang paling terakhir. Dalam sebagian riwayat jika kita dikalahkan, sempat lengah, sempat lalai, sempat tidak bangun di malam-malam yang awal, fala yaglibannahu fi sab'il bawaqi. Jangan lagi sampai dia dikalahkan di tujuh malam yang terakhir. Artinya sudah keterlaluan itu. Kalau di tujuh malam yang sisa, dia masih banyak tidurnya. Sudah keterlaluan di tujuh malam yang sisa, dia tidak melaksanakan salat taraweh secara berjamaah umpamanya. Seharusnya tujuh malam yang sisa ini kita forsir kita konsen untuk beribadah untuk mengejar malam yang mulia tersebut. Kemudian jemaah sekalian, masalah yang berkaitan dengan Lailatul Qadar ini, bagian yang ketiga ini, Lailatul Qadar merupakan salah satu kekhususan umat ini. Sebenarnya ulama kita tidak bersepakat dalam masalah ini. Imam Ibnu Katsir dan sebagian ulama mengatakan Lailatul Qadar ini juga ada pada umat-umat terdahulu sebagaimana puasa ada juga pada umat terdahulu. Dan Lailatul Qadar ini juga ada pada umat-umat terdahulu. Namun jumhur ulama mengatakan Lailatul Qadar didatangkan oleh Allah untuk memuliakan umat ini. Karena umat ini kasihan, tidak memiliki umur yang panjang. Maka ada beberapa ibadah-ibadah yang ketika dikerjakan oleh umat ini bisa mengalahkan atau paling tidak mendekati ibadah yang dilakukan ratusan tahun atau puluhan tahun oleh umat-umat sebelum kita. Berapa banyak jamaah sekalian kalau kita manfaatkan, bayangkan kalau kita manfaatkan. Kita puasa Arafah umpamanya, dihapuskan dosa kita dua tahun. Itu sudah bisa mengejar ya dua tahun paling tidak umat-umat sebelum kita. Dan kalau kita konsisten mengerjakannya setiap tahun umpamanya, maka ini peluang. Dan juga seperti Lailatul Qadar. Seandainya ada di antara kita yang ternyata selama hidupnya tiga kali bertemu dengan Lailatul Qadar, maka 83 tahun 4 bulan dikali 3 berapa sudah ya umur yang dia dapatkan bisa mungkin menyaingi sebagian umat-umat dari nabi-nabi yang terdahulu. Kan itulah wallahu alam. Pendapat yang lebih rajih, yang lebih kuat boleh Lailatul Qadar ini adalah kehususan umat Islam, umat marhumah. Falhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Sekarang Tanda-tanda Lailatul Qadar. Sampai jam berapa? Ya. tanda eh, tanda-tanda Lailatul Qadar jemaah sekalian. Ini juga ada perbedaan pendapat dari ulama kita. Menurut Imam Ibnu Hajar rahimahullah dari semua dalil-dalil yang ada tentang tanda-tanda Lailatul Qadar, maka kebanyakan dalil itu menyebutkan tandanya yang nampak setelah Lailatul Qadar itu berlalu. Jadi kebanyakan tanda itu baru ketahuan setelah perginya Lailatul Qadar, bukan pada malam itu atau bukan sebelum malam itu. Artinya kita kurang bisa menduga mungkin ini malam. Nanti yang jelas akan banyak orang tahu setelah waktu paginya. Tapi sudah pergi juga Laitul Qadar itu. Dan ini kembali hikmahnya besar. Hikmahnya besar agar kita menjaga-jaganya terus, ya. Dan juga sekaligus sebagai pelajaran kepada orang-orang yang lalai. Karena nanti besok paginya orang lihat tandanya, maka begitu banyak orang yang menggaruk kepalanya, menggigit jari jemarinya, menangisi kesalahannya, kelalaiannya karena tidak bangun waktu malamnya. Ya. Jadi nanti paginya dia menyesal, kenapa saya tidak bangun tadi malam? Ternyata tadi malam Lailatul Qadar tersebut. Tapi ada beberapa riwayat juga yang menyebutkan tentang keadaannya pada malam hari itu. Di antaranya jamaah sekalian, pertama matahari terbit keesokan harinya dalam keadaan bersinar terang namun panasnya tidak menyengat ya tidak panas yang terik ya yang panasnya tidak menyengat tapi e, jelas ya dia terbit sebagaimana biasanya terang namun tidak menyengat panasnya dalam hadis yang diwetkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, Tusbihu syamsu sabihata tilka layla misla tosti laysalah syu'aun hatta tartafi' akan terbit matahari pada pagi hari di malam Lailatul Qadar seperti tos. Tos itu ya kalau bahasa kita biasanya seperti eh, tempat menampung air itu seperti baskom ya, kayak baskom tos. Artinya seperti tetap sempurna ya matahari itu laisa laha syua' tapi tidak ada sinarnya yang terik yang menyengat. Jadi tidak kepanasan kita pada pagi harinya. Hatta tartafi hingga meninggi matahari tersebut. Yang kedua, malam itu adalah malam yang tenang. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud At-Tayalisi dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Lailatun Taliqatun la harra wa la barida. Malam Lailatul Qadar malam yang Taliqah, malam yang damai, malam yang ramah. La harra wa la barida, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Tusbihu syamsu Yawmaha hamra dha'ifa. Matahari terbit terang, merah, tapi sinarnya lemah. Ya. Dalam artian ya sinar yang membawa panas itu lemah sehingga kita tidak merasa kepanasan pada pagi harinya. Jadi malamnya lah malam yang tenang, ya, malam yang tenang. Malam yang cuacanya tidak panas dan tidak dingin. Ini berdasarkan hadis tadi, toliqah dan lahara wala baridah. Ada juga beberapa hadis seperti hadis Abu Sa'id al-Khudri yang menyebutkan bahwa malam Lailatul Qadar itu malam yang turun hujan. Tapi ini jemaah sekalian tidak selalu. Dalam artian pernah terjadi di malam 21 dari sebagian tahun mereka sholat di malam Lailatul Qadar dalam keadaan hujan sehingga waktu itu Rasulullah SAW sujud dan uh, ada bekas sujudnya tanah-tanah liat yang ter, melekat lengket di dahi beliau. Sebagian memahami berarti malam Lailatul Qadar itu adalah malam ketika hujan turun. Tapi ini ditolak oleh sebagian karena berapa banyak atau pernah atau sering terjadi dalam bulan Ramadan tidak pernah turun hujan. Padahal kita yakin Lailatul Qadar itu setiap tahunnya. Apakah kalau tidak turun hujan berarti kita mengatakan tahun ini Lailatul Qadar tidak datang? Ya, jawabannya tidak. kan itulah pendapat yang mengatakan tanda Lailatul Qadar itu mesti turun hujan, ini pendapat yang tertolak. Itu cuma sekedar qadiyatul ain istilahnya, yaitu kasusistik artinya pernah memang terjadi pada beberapa tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah di Lailatul Qadar dalam keadaan hujan turun. Ada juga kadang tanda-tanda yang disebutkan dalam banyak buku-buku yang membahas tentang Lailatul Qadar. Di antaranya kita melihat ya seorang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu melihat seluruh makhluk seakan-akan sujud kepada Allah. Dia ada yang mengatakan tanda Lailatul Qadar bahwa kalian Anda mendapatkan Lailatul Qadar jika Anda pada satu malam lihat ketika Anda melihat halaman sekitar Anda, lingkungan sekitar Anda, Anda melihat pohon pohonan tumbuh-tumbuhan, semuanya pada sujud kepada Allah. Tapi ini tidak ada dalilnya, ya. Tapi sebagian mengatakan yang seperti itu. Ada juga mengatakan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu dia akan melihat seluruh tempat-tempat yang gelap pun akan menjadi terang benderang. Ada yang mengatakan orang yang melihat Lailatul Qadar atau yang mendapatkan Lailatul Qadar ketika dia sedang beribadah atau bertafakur sedang beritikaf, dia mendengarkan ucapan salam dari malaikat. Salamun hiya. Ditafsirkan salamun hiya, ada malaikat mengatakan assalamualaikum. Artinya apa? Antum sedang beribadah itikaf, tiba-tiba ada yang mengatakan Assalamualaikum. Antum menoleh kiri kanan, menyangka ada ikhwa yang datang, ternyata tidak ada. Siapa yang mengucapkan salam? Ah, mungkin malam itu Qadar ini. Lalu datang malaikat mendatangi Anda dan mungkin Anda lah yang termasuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ah, ini menurut pendapat sebagian, ya. Ada yang mengatakan air laut akan menjadi tawar. Dan ini dikatakan oleh sebagian salaf. Saya datang di malam Lailatul Qadar beribadah dan saya pergi ke laut untuk minum dan saya merasakan airnya menjadi tawar. Namun jamaskan semua ini mungkin pengalaman-pengalaman pribadi dari sebagian orang-orang salafus soleh, tapi bukan dalil untuk berlaku secara umum. Karena ini semua pengalaman-pengalaman yang tidak didasari dengan dalil. Namun kita juga tidak menolak kalau ada saja yang mengalami pengalaman-pengalaman pribadi, ya, pengalaman yang mereka istilahkan pengalaman spiritual yang sifatnya pribadi bagi mereka. Mungkin saja, ya. Tapi kalau cuma khayalan-khayalan saja atau dibuat-buat di kadang-kadang untuk merasa untuk mengatakan dirinya seorang yang memiliki keramat atau seorang yang mendapatkan tul qadar, maka ini hendaknya tidak disebarluaskan. Jadi yang harus kita sebarluaskan tanda-tanda yang memang jelas dalilnya. Adapun yang seperti itu hanyalah ya cerita-cerita yang belum diketahui kebenarannya. Allahu a'lam. Dan juga jemaah sekalian, seandainya ada di antara kita yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka tidak terlalu dianjurkan untuk menyebarluaskannya, menceritakannya. Artinya seandainya antum punya pengalaman pribadi, tiba-tiba begitu khusyuk, menangis, malam itu antum merasa bagaimana begitu takutnya kepada Allah, begitu nikmatnya beribadah, ya. Dan antum menduga itulah Lailatul Qadar, tidak perlu untuk kita ceritakan. Karena ini bisa menimbulkan riya dan juga bisa membuat hasadnya orang lain kepada kita. Dan karomah kelebihan itu ya, tidak dianjurkan untuk diceritakan karena bisa mendatangkan hasad bagi orang lain dan menimbulkan ria bagi diri kita. Sekarang persoalannya adalah bagaimana jika seseorang itu berada di malam Lailatul Qadar dan dia beribadah tapi tidak merasakannya. Jadi masalahnya begini, Ternyata di tahun ini malam Lailatul Qadar ternyata di malam ke-25 umpamanya. Dan alhamdulillah kita di malam ke-25 berada di masjid itikaf dan kita juga melakukan salat lail, bahkan kita mungkin membaca Al-Qur'an. Tapi tidak ada yang kita rasakan. Kita tidak merasa bahwa itu malam Lailatul Qadar. Ternyata itu adalah malam Lailatul Qadar. Apakah kita termasuk orang yang dikatakan mendapatkan malam Lailatul Qadar atau tidak? Karena dalam hadis dikatakan man yakum lailatul qadar imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ini ada perbedaan pendapat. Ada sebagian ulama mengatakan insyaallah semuanya yang beribadah di malam tersebut dia merasakan atau tidak merasakan yang jelas dia beribadah dengan sungguh-sungguh di malam tersebut maka dia termasuk orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Namun ada juga ulama yang mengatakan tidak yang akan mendapatkan malam Lailatul Qadar hanyalah yang merasakannya yang mengetahuinya bahwa itu malam Lailatul Qadar. Dan ini pendapat dikuatkan dalam hadis yang mengatakan fayuwafiquha dia beribadah lalu tepat di malam tersebut. Menurut ulama kita tafsiran fayuwafiquha artinya dia mengetahui bahwa malam itu memang malam Lailatul Qadar. Artinya dia merasakannya. Ya kan biasa gitu. Lewat satu tahun kita itikaf tapi tidak ada perasaan-perasaan sebagian di antara kita. Orang mengatakan tadi malam ini kayaknya lebih Qadar lima masa, ya. Rasanya biasa-biasa saja, ya. Jadi yang seperti ini jamaah sekalian, apakah orang seperti itu dapatkan juga? Nah, inilah eh, permasalahannya. Dan pendapat yang mengatakan pendapat kedua ini dikuatkan oleh hadis Aisyah yang mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau saya beribadah di Lailatul Qadar dan mendapatkannya, apa yang harus saya katakan?" Kata-kata apa yang harus saya katakan berarti dia merasakan bahwa itu malam Lailatul Qadar sehingga dia tanya apa yang harus dia lakukan. Jadi jamaah sekalian, Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah mereka yang beribadah pada malam harinya dan merasakan itu adalah malam Lailatul Qadar. Wallahu taala alam. Yang paling terakhir. Ya, secara singkat yang paling terakhir bagaimana cara menghidupkan Lailatul Qadar atau bagaimana cara mendapatkan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar jemaah sekalian cara untuk kita dapatkan dan sikap yang benar terhadap malam tersebut ada lima paling tidak. Yang pertama adalah bermujahadah dalam beribadah, ya bersungguh-sungguh dalam beribadah. Contoh praktis dalam ini adalah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, ya, bahwa idza dakhala al-ashr adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk 10 malam yang terakhir syadda mizarahu beliau kencangkan sarungnya wa ahya lailahu beliau hidupkan waktu malamnya wa aiqada ahlahu dan beliau bangunkan istri-istrinya dalam sebagian riwayat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashil awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermujahadah di 10 malam terakhir tidak sebagaimana mujahadah beliau di malam-malam atau hari-hari biasa. Bayangkan jemaah sekalian, kalau antum pernah membaca hadis Hudzaifah yang mengatakan Rasulullah SAW pernah sholat lail satu rakaat membaca surat Al-Baqarah, surat An-Nisa dan surat Al-Imran dalam satu rakaat dibaca dengan perlahan-lahan dan setiap ada ayat azab dia berlindung darinya, ada ayat rahmat dia memintanya, Cara ibadah Rasulullah yang seperti itu, itu di luar bulan Ramadan. Ya. Ketika datang bulan Ramadan, beliau menambah lagi ibadahnya. Lalu 10 malam yang terakhir kata Aisyah, beliau beribadah tidak sebagaimana malam-malam Ramadan yang lainnya, apalagi malam-malam selain bulan Ramadan. Kalau saja di luar bulan Ramadan, Hudzaifah sudah mengatakan saya capek berada di belakang Rasulullah waktu sholat, sampai bengkak-bengkak kaki beliau, menurut Aisyah, maka kira-kira gimana lagi ibadah beliau di 10 malam terakhir. Ya, kita ini memang orang-orang malas sholat lail, ya. Tapi jemaah sekalian, sudah keterlaluan itu. Kalau masih malas-malas juga di bulan Ramadan. Apalagi sudah sangat-sangat keterlaluan, ya. Jika di 10 malam terakhir pun kita masih tidak mau ya, merasakan lamanya begadang karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW ada tiga hal yang penting. Syadda mi'zarahu, beliau kencangkan sarungnya. Ya, kencangkan sarungnya dalam artian beliau ya ikat sarungnya baik-baik, tidak lagi bergaul dengan istrinya. Walaupun masih halal, malam Ramadan itu sejak malam pertama sampai malam terakhir halal bergaul antara suami dan istri. Yang haram adalah waktu siangnya. Tapi ternyata di 10 malam terakhir Rasulullah SAW tidak lagi bergabung dengan istrinya. Beliau memilih masjid untuk beritikaf. Ya. Karena itulah tidak sunnah. Wallahu alam. Kurang sunnah dan tidak sunnah nikah di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Ya. Karena jelas kalau dia nikah di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan tidak ada kata-kata syadda mi'zarahu. Ya, tidak mungkin dia kencangkan ikan eh, kain sarungnya. Ya. Karena itu sebaiknya tunda sampai bulan Syawal. Ya. Di bulan Ramadan mujahadah lebih baik supaya nikah kita akan berberkah. Dan beliau hidupkan waktu malamnya. Aisyah mengatakan maksud menghidupkan malamnya adalah memang tidak tidur sama sekali. Ya. Kalau hari-hari yang biasa, beliau katakan Rasulullah tidur di awal malam, bangun di tengah malam, di akhir malam. Tapi kalau sudah 10 malam terakhir memang tidak ada lagi tidurnya. Ihya ulil maksudnya Malam menjadi hidup, malam seperti siang, pagi yang tidak ada tidurnya. Ya. Yang masalahnya kalau orang yang sudah terbiasa pagi dan siangnya pun tidur, ya. maka ahya lailahu gimana maksudnya? Wa aiqada ahlahu dan dia membangunkan istri-istrinya. Karena pada hari biasa jemaat sekalian, Rasulullah SAW kalau bangun malam, beliau biasa biarkan Aisyah. Tidur Aisyah di depannya, beliau tetap sholat lain. Nanti menjelang masuk waktu subuh beliau bangunkan Aisyah untuk salat witir. Tapi kalau di 10 malam terakhir beliau sudah bangunkan Aisyah sejak awal. Ya, bangunkan istrinya untuk sama-sama menghidupkan malam-malam tersebut. Nah, ini makna mujahadah dalam beribadah. Ya, karena jemaah sekalian, mari kita berusaha disitulah kita optimalkan ibadah kita. Forsir ini tenaga-tenaga terakhir kita ini. Habis-habis, ya kita habis-habisan di malam yang terakhir itu untuk mencapai finishnya mencapai derajat ketakwaan. Yang kedua jemaat sekalian adalah beritikaf. Ini cara yang paling mungkin untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ya walaupun peluang orang-orang yang bermujahadah dalam beribadah tapi tidak itikaf juga sangat besar. Selama kita bermujahadah untuk mendapatkan Lailatul Qadar, walaupun tidak sempat itikaf maka insya Allah peluang juga besar. Tapi jamaah sekalian kalau kita telusuri sunnah beliau, beliau bukan cuma sekedar bermujahadah, tapi juga beliau beriktikaf. Dan makna iktikaf adalah berdiam di masjid selama 10, ma 10 malam, ya kurang lebih, kadang 9 malam, ya konsentrasi beribadah di rumah Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak keluar sama sekali. Konsentrasi beribadah. Dan ini jamaskan dalam hadis Abu Sa'id Al Khudri, dulunya Rasulullah SAW di malam pertama pun beliau sudah itikaf Ya, kalau kita kan 10 malam terakhir dulu pernah Rasulullah di malam satu Ramadan sudah langsung masuk itikaf. Akhirnya beliau malam 10 malam kedua dan akhirnya 10 malam terakhir. Dan itu berdasarkan informasi yang datang dari Jibril bahwa Lailatul Qadar yang kalian yang kamu cari sebenarnya di 10 malam terakhir. Sejak itu Rasulullah SAW kalau beritikaf hanya di 10 malam terakhir saja. Kecuali di akhir hidup beliau beliau beritikaf sampai 10 eh, sampai 20 malam. Ya, eh, 20 malam di akhir kehidupan beliau. Dan di antara sunnah yang muakkadah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW sepanjang hidup beliau adalah beriktikaf kata Syihab Abu Syihab, uh, eh, Ibnu Syihab Az-Zuhri sungguh sangat mengherankan kaum muslimin mereka meninggalkan itikaf padahal Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan itikaf walaupun sekali dalam seumur hidupnya. Tidak pernah meninggalkan. Maka jika kita tidak bisa terus-menerus dalam umur kita yang terbatas ini, maka hidupkanlah sunnah walaupun cuma sekali dalam seumur hidup kita. Ya, mari kita coba bagaimana sebenarnya itikaf agar kita juga punya peluang untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu. Yang ketiga jemaah sekalian, mandi dan membersihkan tubuh, ya. Artinya kita bersih-bersih ya di malam tersebut. Dan ini juga dicontohkan oleh banyak salaf Anas bin Malik dan Zir bin Hubaish, dua sahabat yang mulia ini menganjurkan mandi pada malam-malam Lailatul Qadar. Ibrahim An-Nakhai, seorang tabi'in yang mulia, mandi pada setiap malamnya di 10 terakhir bulan Ramadan. Jadi mandinya pada waktu malam karena mereka menghidupkan waktu malamnya. Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan adalah para salaf menganjurkan untuk mandi pada setiap malamnya di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Yang keempat, memakai pakaian yang terbaik dan memakai wangi-wangian. Ah, ini juga banyak dilakukan oleh para salafus soleh. Ayub As-Sikhtiyani, beliau pada malam-malam yang diduga di dalamnya terdapat malam betul Qadar, beliau mandi memakai wangi-wangian dan memakai pakaiannya yang baru dan terbaik. Ya. Jadi tidak apa-apa kalau kita persiapkan sejak sekarang. Ya. Jadi tidak mesti beli baju nanti di hari lebaran. Sejak sekarang tidak apa-apa, simpan pakaian yang terbaik yang kita mau gunakan untuk menjemput Lailatul Qadar. Dan ini dilakukan oleh sebagian salaf soleh. Yang terakhir sekali jemaah sekalian, memperbanyak doa. Karena malam itu insya Allah malam yang dikabulkan doa. Tapi dari sekian banyak doa, maka yang paling perlu untuk diperbanyak adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Aisyah ketika beliau bertanya, apa yang harus saya katakan ya Rasulullah kalau saya mendapatkan malam Lailatul Qadar? Nabi SAW alaihi wasallam mengajarkan doa yang singkat tapi maknanya sangat mendalam. Beliau mengatakan, katakanlah wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, Engkau mencintai pemaafan, Engkau suka memaafkan, fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Jamaah sekalian, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa dari segala macam kebutuhan kita terhadap eh, kebutuhan-kebutuhan dunia dan akhirat kita, ternyata di antara kebutuhan yang terbesar adalah kebutuhan untuk diampuni dan dimaafkan dosa-dosa kita kepada Allah. Ya, karena kita adalah hamba-hamba Allah yang banyak berdosa, silahkan mau minta apa saja di malam Lailatul Qadar, tapi jangan lupa kebutuhan kita yang paling besar sebenarnya adalah kebutuhan agar diampuni oleh Allah dan diampunkan dosa-dosa kita. Ya, doa ini sebenarnya perlu pembahasan secara khususnya. Kemudian suatu saat ya ada pembahasan khusus tentang makna yang mendalam dari doa ini. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk bisa memanfaatkan hari-hari bulan suci Ramadan hingga kita bisa mencapai puncaknya di malam Lailatul Qadar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 mengambil manfaat dari yang dipaparkan oleh materi kita. Baik, kami mohon maaf kepada seluruh uh, jamaah. Uh, kami tidak membuka sesi pertanyaan berhubung uh, waktu uh, telah yang disediakan telah habis dan kita akan masuk pada materi selanjutnya. Demikianlah uh, materi kita tentang uh, malam Lailatul Qadar. Semoga kita bisa mengambil manfaat kita tutup dengan membaca doa kepala majelis. Subhanallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.